ألف باء تاء ثاء للمولى خير الأسماء واذكر ربك صبح مساء زك النفس من الأهواء Selanjutnya persiapan ruhiyah dan amalan. Nah, inilah persiapan yang nilainya 90%. Ini yang paling penting dari seluruh persiapan-persiapan fisik tadi ya. Apa itu yang pertama? Salat lima waktu pastikan berjamaah di masjid. Kekuatan salat lima waktu ini dahsyat, Pak. pastikan di masjid. Yang kedua, bentuk dan bersatulah dengan komunitas orang-orang yang soleh, yang beriman dan bertauhid, yang faham tentang akhir zaman. Mulai bentuk komunitasnya sekarang. Grup-grup akhir zaman dibuat di grup WA kita, bagaimana perbincangan tanpa persiapan sebagainya. Karena mereka-mereka yang kita harapkan bisa saling merapat nanti, Pak. Terus, Istiqomah dengan amalan-amalan sunnah yang paling besar pahalanya. Salat-salat sunnah rawatib, qabliyah dan ba'diyah, tahajud, duha, dan salat sunat syuruk atau isyraq. Kemudian puasa sunnah, Senin Kamis, puasa Daud, puasa Bid dan lain-lainnya. Besok ini Pak dari Senin, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ya. Ini adalah puasa yang sama menyambung dan seluruhnya bernilaikan puasa sunnah yang kuat. Tolong jangan disia Umrohlah pada bulan Ramadan. Ahsannya kalau bisa full. Niatkan dari sekarang umrohlah bulan Ramadan karena akselerasi akselerasi amal soleh terbesar itu didapatkan di tanah suci satu kali sholat di sini di masjid kita di sini sama nilainya dengan seratus ribu kali sholat kalau sholatnya di sana subhanallah akselerasi amal soleh baik itu sholat wajib ataupun sholat, sunnah. sunat belum lagi nilai tawafnya belum lagi nilai baca Qurannya Allahu Akbar kaum muslimin kami muliakan eh mengejar pahala besar pada paket Jumat ini bapak-bapak yang dikejar ibu-ibu memotivasi bapak-bapak untuk itu Kenapa kata Rasul? Laki-laki yang duluan pergi ke masjid, sementara di rumah dia sudah mempersiapkan dengan cara mandi dan mandi junub, kemudian dia bergegas dengan pakaian wangi-wangi, berjalan kaki tidak dengan kendaraan, maka setiap langkahnya yang dia langkahkan menuju masjid tadi, dia masuk paling dekat dengan imam dan dia mendengarkan khutbah sebaik-baiknya, nilai pahalanya setiap satu langkah sama dengan satu tahun dia ibadah puasa sunat dan ibadah tahajud satu langkah. Akselerasi amal soleh beginilah yang harusnya dikejar. Ibu-ibu, motivasi bapak-bapak, suami-suami, agar dia pergi ke masjid lebih awal di hari Jumat. Agar mendapatkan tempat paling dekat dengan imam. Nah, ini akselerasi amal soleh. Selanjutnya hafalkan Quran surah Al-Kahfi 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir. Kata Rasulullah, Dajjal tidak akan mampu mendekati, tidak akan mampu mempengaruhi, tidak akan bisa menguasai orang yang hafal surat Al-Kahfi. 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir. Bahkan kata Rasulullah kalau kamu dengar Dajjal masuk ke kota kamu Bawa istri-istri kamu masuk ke rumah Bawa anak-anak gadis kamu Bawa mak-mak kamu masuk ke rumah Ikat tangan dan kaki mereka Tambatkan di tiang-tiang Tutup pintu rumah rapat-rapat Tutup jendela-jendela Bacakan surah Al-Kahfi maka satu rumah ini tidak akan bisa diketemukan oleh Dajjal, tidak pula oleh bala tentaranya, dan tidak pula oleh sihirnya dan magicnya. Terdinding dengan dinding gaib yang sangat kokoh. Baca dan hafalkan surat Al-Kahfi. Saya sekarang, dari sekarang. Dari sekarang baca dan hafalkan surah Al-Kahfi ya bunda, ibu semuanya hafalkan. Enggak sulit, yang penting hatinya udah mau, insya Allah dengan mudah Allah jadikan kita hafal. G, targetkan khatam lebih sering baca Al-Quran. Targetkan dengan niat agar Allah menjadikan Al-Quran ini pelindung kita. Ya, bacalah dengan suara jahar jangan dengan suara sir suara sir itu begini ini dengan suara sir kita diharapkan membacanya dengan suara jahar Bismillahirrahmanirrahim. الله الرحمن الرحيم الحمد jahar pak usahakan menghatamkannya lebih sering ketika manusia banyak membuka-buka ini jad-jad-jad ini lebih banyak akrab dengan mereka ya, kita buat berbeda lah kita usahakan juga akrab dengan Al-Quran baik berikutnya amalan pembenteng yang kuat nilainya di sisi Allah sedekah as-sadaqatu junnah sedekah ini bisa menghalangi musibah dan bencana bisa menyelamatkan orang dari petaka dan huru hara. Coba baca dari dalilnya di sini nanti betapa kuatnya fungsi sedekah di akhir zaman, Pak. Ya, infak di jalan Allah. Kemudian hafalkan banyak surat-surat dan ayat-ayat Al-Qur'an. Orang yang paling banyak hafal Al-Qur'an dia paling kuat fisiknya dan tubuhnya di akhir zaman. Taib. Selanjutnya doa. Ini doa adalah senjata terkuat kita apalagi di akhir zaman. Ini di dalam kitab ini ada buku saku kecil Pak yang bisa dibawa kemana-mana itu adalah doa-doa pilihan Nabi di akhir zaman jika duhon terjadi kamu baca ini jika kamu dikepung oleh musuh yang akan membantai kamu baca ini jika kamu dengar Dajjal keluar inilah yang harus kamu lakukan itu dibimbing dan dibawa dalam buku kecil yang bisa kita hafalkan ya Taib, lanjut nah berikut ini bergantung dengan halaman tolong di foto tolong di foto oh, dengan halaman Doa agar tegar dan kuat menghadapi musuh, halaman 168. Kemudian doa dan zikir menghancurkan kekuatan musuh, kita berkaitan dengan banyak pembunuhan peperangan di akhir zaman. Halaman 170, doa dan zikir agar selamat dari pembantaian, halaman 175. Doa minta syahid dan husnul khatimah kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa dan zikir menghadapi sakit dan penderitaan, Bagaimana sakit? Hanya dengan telapak tangan. Uthman bin Abil As dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, hanya dengan telapak tangan saya menyembuhkan penyakit yang tidak sembuh oleh apapun dan Nabi mengajarkan saya membacanya bacaan ini kata Rasul kata Uthman bin Abil As dan bagaimana Bapak bisa mewujudkan itu kembali? Dan ini yang kami ajarkan bagaimana cara menyembuhkan diri sendiri dengan Al-Quran. Dengan doa-doa Nabi. Hanya menggunakan telapak tangan, hanya menggunakan herbal, hanya menggunakan air. Bapak bisa melakukannya, ibu pasti bisa bu dan tidak bergantung pada ustadz. Tolong nanti dibuka. Kapan diupload yang kemarin ceramah kita? Lima hari lagi. Ya, lima hari lagi diupload. Tolong nanti didengarkan ceramah kami berkaitan tentang bagaimana menyembuhkan diri sendiri dengan Al-Quran. Ya, terus doa agar tidak sesat dan murtad. Fase keempat ini paling banyak orang murtad. Pada fase keempat ini, umat Nabi Muhammad SAW yang paling banyak mengikuti Dajjal adalah kaum wanita kaum wanita yang paling banyak mengikuti Dajjal. Taib. Agar tidak sesat dan murtad. Golong-golong sesat sangat banyak sekarang ini Pak. Kalau enggak, enggak dibentengi Allah lah kita dengan berkat doa kita, kita akan termasuk di antara yang kebawa oleh mereka. Selanjutnya doa agar istiqomah beribadah. Halaman 199. Terus doa selamat dari seluruh apapun bentuk bencana. Doa global yang diajarkan Nabi agar bencana-bencana itu kita tidak terjejas olehnya. Terus zikir pelindung dari bahaya dukhan. Khas nih, zikirnya khas. Urut-urutan amalnya diajarkan Nabi. Saat kamu mendengar dentuman di langit, hendaklah kamu melakukan ini dan kamu segeralah masuk ke kamar, kamu tutupi diri kamu dengan selimut, sujudlah kamu dan bacalah ini. Yang melakukannya dia akan selamat kata Nabi. Yang tidak melakukannya dia akan binasa.